rabbal alamin Ikhwani fi din azinallahu wa iyyakum Alhamdulillah kita akan melanjutkan pembacaan kitab Minhajut Talibin karya dari Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu taala pada pembahasan kitab Siyam pada pertemuan yang terdahulu telah kita dapatkan penjelasan tentang bagaimana puasa Ramadan itu dimulai yaitu dengan melihat hilal dan itu melalui persaksian satu orang sudah cukup. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah taala, "Wa fi qaulin adlani" dan dalam salah satu pendapat dalam madhab Syafi'i bahwa disyaratkan dua saksi dua orang dan telah kita bahas pada pertemuan kemarin pembahasan ini. Lalu berkata Imam An-Nawawi, "Wa wahidi sifatul udul fil asahi la 'abdin wa imra'atin." Adapun tentang kriteria saksi yang melihat hilal yang dengan persaksiannya kemudian ditetapkan waktu puasa, maka beliau mengatakan disyaratkan untuk seorang saksi tadi tentunya batas minimal. Kalaupun ada yang melihat 10 orang, 20 orang, maka tentunya lebih baik lagi, lebih utama lagi. Namun disyaratkan, ditentukan, ditetapkan kriteria bagi orang yang menjadi saksi tadi yang melihat hilal adalah al-udul, bahwa dia orang yang adil. Adil ya ini agamanya baik. <clears throat> ya, agamanya ba baik ya. Al-adil kata Imam Asy-Syafi'i di antara sifat-sifatnya adalah khalin min khawarimil muru'ah. Yaitu seseorang yang ia bersih dari akhlak-akhlak yang tercela. Ya, dari sifat-sifat yang menyebabkan tercelanya pribadi seseo, seseorang, ya. Maka tentu saja itu ya perkara pribadi atau budi pekerti, akhlak dan muamalah, apalagi masalah aga, agama bahwa disyaratkan bahwa dia tentulah seorang muslim yang baik agama agamanya, ya. Fil asahi. Ingat kalau disebutkan kata fil asahi menurut pendapat yang paling kuat, berarti di sana ada dua madhab. Ada dua pendapat. Pendapat yang tadi disebutkan mensyaratkan keadilan pada yang melihat hilal karena itu kadang kita dapatkan dalam keputusan sidang isbat ya terlihat hilal seperti beberapa tahun yang lalu di Cakung ya tetapi ternyata ditolak oleh pemerintah dua orang ya yang melihat tapi ditolak oleh pemerintah dan pemerintah menetapkan bahwa menyempurnakan bilangan Ramad, eh, apa, Ramadan ataupun eh, Syakban 30 ha 30 hari ya nah perkara ditolaknya persaksian ini karena banyak sebab. Di antaranya apa yang telah kita sebutkan pertemuan kemarin, yaitu mungkin memang hilal tidak bisa terli, terlihat. Misalnya bahwa hilalnya nanti muncul harusnya besok misalnya. Artinya siang terjadi misalnya atau sore terjadi eh, hatul istiwa atau yang disebut dengan eh, sejajarnya antara bulan matahari dengan bumi sehingga tidak mungkin terlihat hilal pada waktu terbenamnya matahari karena jarak yang masih dekat antara matahari atau tenggelamnya matahari dengan munculnya hi, hilal ya. Lalu ada yang mengatakan saya melihat. Maka pemerintah melihat bahwa itu tidak layak, mungkin kesalahan, human error, maka ditolak. Apalagi kalau kemudian setelah selesai sidang isbat, kemudian ada yang mengklaim sekitar jam 2 malam dan sebagainya, saya melihat hilal. Ya. Jam 2 malam bukan waktu untuk melihat hilal tentu saja. Terbenamnya matahari, ya. Terbenamnya matahari adalah waktu untuk melihat hilal. Maka ditolak. Maka ini tentunya syaratnya adalah tadi keadilan. Dan dalam hal diterima tidaknya syarat itu terpulang kepada ijtihad pengua, penguasa. Karena masalah puasa sebenarnya dipulangkan kepada pemerintah seperti apa yang sah dari asar atau perkataan Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah taala salah seorang dari tabi'in di mana beliau berkata hum yaluna min umurina khamsan bahwa para pemerintah para penguasa muslim itu mengurus lima perkara kita lima urusan dalam agama kita kemudian beliau sebutkan dengan rinci al-jum'ah yaitu salat-salat Jum'ah wal jama'at salat-salat berjamaah wal a'yad perayaan hari raya wasugur perbatasan wal hudud dan hukum-hukum had seperti rajam, potong tangan dan lain sebagainya. Jadi penguasa muslim, pemerintah mengurus lima perkara tersebut termasuk al-a'yad. Hari raya, hari raya yang disebutkan hari raya, tidak mungkin kita menetapkan hari raya tanpa mengetahui hi hilal, baik itu Idul Fitri maupun Idul Ad Adha ya. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwa penetapan ru'ya itu haruslah dengan ketetapan dari pengua, penguasa. Taib. <clears throat> Jadi disyaratkan adanya keadilan. Dan yang memeriksa keadilan itu adalah pejabat yang berwenang. Biasanya kalau di negeri kita adalah ketua-ketua pengadilan aga, agama yang ditugaskan di beberapa titik. Mungkin ada 13 atau 18 titik di Indonesia ini yang ditunjuk sebagai titik untuk melihat hilal. Kemudian yang memegang pimpinan di situ adalah ketua pengadilan agamanya. Dia yang mencatat, mengambil sumpah dan mengecek apakah dia orang adil atau ti tidak. Ini satu pendapat atau pendapat yang paling kuat dari pendapat madhab Imam Asya Asyafi'i. Karena itu berkata Imam An Nawawi fil asahi. Menurut pendapat yang paling kuat. Berarti ada pendapat yang marjuh, pendapat yang lemah. Ya ada. Apa itu? Mereka yang mengatakan bahwa untuk melihat hilal tidak perlu keadilan. Karena bukanlah dia syahadat. Bukan bentuk persaksian. Tapi dia seperti hanya meriwayatkan. Seperti hanya meriwa, meriwayatkan. Karena itu boleh anak kecil. Perempuan. Budak. Jika dia bersaksi melihat hilal diterima. Itu pendapat yang lemah dalam madhab imam Asy-Syafi'i. Pendapat yang paling kuat disyaratkan keadilan. Dan seperti di sini, la 'abdin wala imra'atin. Tidak boleh bagi wanita, tidak boleh pula bagi budak untuk menjadi saksi dalam melihat hilal. Ya, ini pendapat yang paling kuat. Lalu beliau berkata, "Wa idza sumna bi adlin Jika kita telah berpuasa dengan persaksian satu orang saja yang adil tapi Walam naral hilal ba'da thalathina. Dan kita tidak melihat hilal setelah 30 hari puasa Roma, Ramadan. Sekarang berarti tentang masalah keluar dari Roma, Ramadan atau hari, ra, hari raya. Jika kita bersaksi masuk Ramadan dengan satu saksi saja. Tetapi ingat, saksi yang diterima persaksiannya oleh pemerintah. Yang diberlakukan ketentuannya yaitu masuknya bulan Ramadan. Nah, kita berpuasa dengan itu dan ini salah satu pendapat dalam madhab Imam Syafi'i dan pendapat yang paling kuat dalam masalah ini, ya, sesuai pendapat jumhur ulama, kebanyakan ulama yang melihat cukupnya dengan satu sak, saksi dan telah kita sebutkan hadisnya dua kemarin, hadis Abdullah bin Umar yang beliau sendiri melihat hilal dan hadis Abdullah bin Abbas seorang badui yang melihat hilal, ya. Kemudian jika kita berpuasa dengan satu saksi tadi, dan berlalu 30 hari bulan Ramadan. Ya. Kemudian ternyata ketika dilihat hilal untuk masuk bulan Syawal, ya, tidak terlihat. Tidak terlihat. Maka kata Imam An-Nawawi, "Aftarna fil asahi." Maka kita berbuka menurut pendapat yang paling kuat Ingat, kalau dikatakan fil asahi berarti ada perbedaan pendapat dalam madad Imam Ash-Syafi'i sendiri dan yang disebut oleh Imam An-Nawawi fil asahi itu pendapat yang paling ku, kuat. Ya. Jadi menurut pendapat yang paling kuat kata Imam An-Nawawi, kita berbuka. Kenapa berbuka? Karena sudah sempurna puasa 30 hari, 30 hari, ya. Dalam hadis sahih Bukhari Muslim, Rasulullah SAW pernah ya menunda untuk bertemu dengan istrinya selama sebulan. Ya. Ketika sebagian di antara mereka dari istri-istri Nabi karena kecemburuannya kepada istri yang lain melakukan suatu perkara-perkara yang akhirnya Rasulullah ya tidak enak dan dia berjanji tidak akan bertemu dengan istrinya selama sebu sebulan. Nah, pada setelah selesai sebulan beliau pun datang kepada Aisyah. Yang pertama beliau datang adalah Aisyah radhiyallahu taala istrinya yang paling dicintainya, ya. Maka berkata Aisyah, "Ya Rasulullah, ya. Kenapa ini? Bukankah engkau bersumpah tidak akan mendatangi istrimu selama sebulan?" Ya. Maka berkata Nabi, "Ya, betul. syahru hakada." Betul memang. Dan sebulan itu adalah kemudian Nabi meng, apa, mengisyaratkan dengan tangannya, ya. Tiga kali Berarti tiga kali sepuluh. Sepuluh. Setelah itu tiga kali. Tetapi yang ketiganya dengan menutup satu tangan, satu jari. Berarti berapa? dua puluh sembilan Artinya bahwa hitungan bulan dalam Islam itu antara dua puluh sembilan sama tiga 30. 30. Ya. Kalau bulannya sempurna, berapa harinya jadinya? 30 hari. Kalau kurang, 29. Tidak bisa kurang dari 29, tidak boleh lebih dari 30 30. Beda dengan hitungan bulan Syamsiah. Yang paling kurang berapa? 28 Februari. Ya, rupanya masih masih ingat pelajarannya. <laughs> Kalau yang paling tinggi berapa? 31 tentu saja ya. Taib. Jadi hitungan bulan Hijriah 29 atau 30. Nah, sekarang ketika kita melihat hilal atau satu orang melihat hilal dan berpuasa seluruh kaum muslimin, masuk 30 dilihat hilal kok tidak kelihatan? Apa yang harus dilakukan? Nah, pendapat yang paling kuat dalam madhab Imam Syafi'i eh, adalah kita berbuka, alias berleba, berlebaran. Jelas ya? Taib. Ini salah satu pendapat. Pendapat yang kedua mengatakan tetap puasa. Kenapa? Bukan hadisnya mengatakan puasa karena melihat hilal, berbuka karena melihat hilal? Kan gitu ya? Ya kan? Hadis Abu, Hurairah riwayat Bukhari Muslim. Perintah untuk mengaitkan puasa atau berbuka atau puasa atau lebaran dengan hi hilal. Baik, ini pendapat yang kedua. Tapi pendapat yang kedua ini pendapat yang lemah. Kenapa? Karena tadi bahwa puasa tidak bisa lebih dari 30 30 hari kecuali dalam kasus yang akan disebutkan nanti. Dalam kasus tertentu. Tapi secara umum puasa tidak bisa lebih dari 30 hari 30 hari ya. Sehingga yang paling benar dari pendapat para ulama yang dalam madhab Imam ash yang paling kuat adalah berbuka setelah sempurna puasa 30 hari. Kata Syekh, "Wa in kanatis sama'u mushiyyah Meskipun kata Imam An-Nawawi ya, langit ketika itu mushiyah, artinya cerah artinya cerah. Ya. Kenapa dikatakan wa ingkanat? Ini menunjukkan bahwa memang buka. Kita berlebaran. Ya. Mungkin akan lain ceritanya kalau seandainya mendung. Ya. Tanggal 30 dilihat kok oh, nggak ada hilal. Kenapa? Oh ternyata mendung. Nah, sebenarnya kalau dalam hadis juga kalau mendung disuruh sempurna sempurnakan. Tapi sekarang sempurna sudah puang kita kan? Sudah 30 hari berpuasa. Maka tidak ada yang lain kecuali berbu berbuka. Ah, pantas kita berbuka kalau mendung. Kenapa? Karena meskipun hilal tidak terlihat karena mendung, tapi kan memang perintahnya berpuasa 30 hari, mencukupkan bilangan 30 30 kan begitu ya? Nah, tapi sekarang kalau keadaannya cerah, tetap tidak terlihat. Tetap kita harus berbu berbuka atau berlebaran. Jelas ya? Karena sekali lagi puasa tidak lebih dari 30 hari, 30 hari, ya. Taib. Wa idza ru'ya bi baladin dan jika hilal terlihat di sebuah negeri, lazima hukmuhu al-badada al-qariba dun al fi fil asahi. Jika terlihat hilal di sebuah negeri, maka diwajibkan hukum hilal yang terlihat di negeri tersebut kepada negeri-negeri yang berdekatan dengannya. Kepada negeri-negeri yang berdekatan dengannya dunal ba'id. Tidak berlaku hal itu bagi negeri-negeri yang berjauhan. Ya, fil asahi. Menurut pendapat yang paling kuat. Nah, ini yang biasa disebut dengan istilah wihdatul matla' satu matlak seluruh dunia atau ikhtilaful matali atau perbedaan mat matlak kan gitu ya ini khilaf yang terjadi di kalangan para ulama ya tentunya dalam madzhab Imam Syafi'i beliau berpendapat bahwa yang benar adalah ikhtilaful matali satu eh, perbedaan mat matla ai kulli baladin ru'yatuh masing-masing negeri memiliki ru'ya ter, tersendiri dan ini pendapat yang paling kuat dari pendapat para ulama Adapun pendapat yang mengatakan bahwa satu ru'ya untuk seluruh dunia, paham ya? Ini pendapat yang lemah. Meskipun berpendapat dengannya sebagian ula, ulama dinisbahkan kepada pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, satu riwayat dari Imam Ahmad, ya. Ya, dan itu pendapat yang dilihat oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, ya, rahimahullah taala. Ya, tetapi kita mengatakan itu pendapat yang lemah. Pendapat yang paling kuat adalah ikhtilaful matali. Apa dasarnya? Hadis Quraib. Hadis Quraib. Yang dia adalah hadis yang sahih. Ya, di mana Quraib diperintahkan salah seorang tabi'in diperintahkan oleh Ummu Fadl, ibunda dari Abdullah bin Abbas. Ibunda dari Abdullah bin Abbas untuk berangkat dan dia ketika itu ada di Mekah. Diperintahkan untuk berangkat menuju ke Syam bertemu dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, maka ia pun ketika itu berpuasa mengikuti ru'yahnya penduduk Madinah atau Mekah. Ya, itu Ibn Abbas. Lalu ia berjalan, berangkat, ternyata ia dapatkan bahwa puasanya orang Syam lebih dulu ya daripada puasa orang di Makkah. Ya. Maka setelah ia menyelesaikan urusan tugas dari Ummul Fadl, maka dia pun pulang kembali ke Madinah atau Mekah. Dan kemudian ia <clears throat> menanyakan hal itu kepada ya uh, Abdullah bin Abbas ya di mana menurut hitungan orang yang berpuasa di Syam yang lebih dahulu tentu saja ya maka harusnya berarti ya uh, puasa di uh, apa namanya <clears throat> puasa di uh, Hijaz itu apa ya Ya, jadi uh, di Syam melihatnya pada hari Jumat, di uh, Madinah melihatnya pada hari Sabtu, ya. Maka menurut ketentuan, ya, maka Quraid mengatakan kepada Ibnu Abbas, ya, apakah kita akan berpuasa bersama atau berlebaran bersama Khalifah Muawiyah? Ya, ikuti tanggalan Muawiyah. Maka berkata Ibn Abbas, "La, tidak." Ya. Kita tidak akan ber, kita tidak akan berbuka kecuali kita melihat hilal. Ya. Kalau tidak kita akan menyempurnakan bilangan tersebut. Ya, kita akan menyempurnakan bilangan tersebut. Ini masyhur dengan dengan istilah hadis Quraisy yang menunjukkan bahwa ternyata Ibnu Abbas tidak mengikuti matlaknya Ahlu Syam. Negeri Syam. Ya, berarti setiap negeri punya hilal sendiri. Ya. Dan para ulama yang mengeluarkan hadis ini, ya, dari para dari Imam Tirmizi, Abu Daud, Ibnu Majah dan yang lainnya, dari para ulama ahlul hadis, semuanya memberikan judul hadis Quraib ini tentang bahwa masing-masing negara, negara atau masing-masing wilayah berpuasa dan berlebaran dengan matlah hilal mereka. Berkata Imam At-Tirmidzi setelah menyebutkan hadis Quraib, "Wal 'amalu ala hadzal hadis inda ahli ilmi anna li kulli ahli baladin ru'yatuhum." Dan beramal dengan ini berdasarkan hadis ini menurut para ulama bahwa setiap negeri memakai patokan dengan ru'yah mereka, ru'yah mereka. Ya, ini Imam At-Tirmidzi. Jadi kalau begitu, Hadis yang kuat menunjukkan kepada kita tidak mungkin apa yang disebut dengan menyatukan hilal seluruh dunia. Kemarin telah kita sebutkan keputusan dari Mujamma' Fiqih Al-Islami pada tahun 1401 Hijriah atau berapa? 35 tahun yang lalu mereka menetapkan bahwa tidak ada alasan yang kuat untuk mengajak atau ajakan atau seruan untuk berpuasa ya, atau untuk bersatunya puasa seluruh dun dunia. Karena ini perkara yang bertentangan dengan akal, ya, dengan his, dengan kenyataan dan juga dengan syariat. Ya, dasarnya dari hadis Quraib ini. Dan bahkan Imam Ibn Abdilbar An-Numari dalam kitabnya Al-Istidkar menyebutkan kesepakatan para ulama, ittifaq ulama, kesepakatan mereka bahwa tidak akan bersatu hilal ya, antara dua negeri yang saling berjauhan. Fil masyriqi wal maghrib. Yang ada sebelah barat dan sebelah timur tidak akan mungkin. Itu ijma ulama katanya. Ya, sehingga dengan demikian sekali lagi pendapat yang paling kuat adalah masing-masing negeri beramal dengan hilal mereka ya karena itulah berkata Imam An-Nawawi di sini jika terlihat hilal di sebuah tempat maka tempat yang berdekatan dengannya ya wajib untuk me mengikuti hilal tersebut. Seperti misalnya terlihat di Papua, ya. Bagaimana dengan yang di Jakarta? Ikut. Ya kan? Ya. Terlihat di Indonesia, Malaysia juga ikut, ya. Singapura juga juga ikut. Terlihat di Jakarta eh, di, di Banda Aceh, maka yang di Papua juga ikut karena mereka berdekat berdekatan, ya. Tetapi kalau terlihat di Indonesia, ya, terlihat di Indonesia, ya, maka di Australia belum tentu. Ya, kalau terlihat di Indonesia, maka di Saudi pasti terli, terlihat karena lebih mundur. Pasti terli, terlihat, ya. Dan terlihat di Saudi, eh, tidak terlihat di Indonesia, belum tentu tidak terlihat di Saudi. Karena jarak waktu yang jauh, 5 jam, ya ketika di sini belum terlihat hilal boleh jadi di Saudi sudah terli terlihat sehingga Saudi lebih dulu puasanya dari ki dari kita ya begitu ketentuannya jadi pendapat yang paling kuat dari pendapat para ulama wajib bagi negeri yang berada di sekitar baladul ru'ya negeri yang melihat ru'ya itu untuk mereka berpuasa ya dengan apa yang terlihat dari hilal dasarnya apa Hadis Nabi juga, sumu li ru'yati waftiru li ru'yati. Ber, berpuasalah karena melihat hi, hilal. Demikian pula firman Allah, faman syahida minkum syahra falyasum. Siapa yang menyaksikan pua, uh, hilal atau bulan Ramadan, maka hendaklah dia berpuas, berpuasa. Dan kata syahada di sini atau syahida dengan apa? liru'yati, ru'ya di sini kata para ulama yang dimaksud adalah ya orang yang menyaksikan langsung waman fi hukmihim dan orang-orang yang dalam hukum melihat. Dia tidak melihat, tapi dia dihukumi seperti orang yang meli melihat. Kenapa? Karena dia berada di tempat atau wilayah orang yang melihat hilal. Karena tidak disyaratkan untuk terlihatnya hilal dan ditetapkannya puasa atau lebaran harus nobar. Nonton bareng hilal, Tidak disyaratkan. Ya, yang jelas ada yang lihat dan orangnya adil, dia bersaksi, dicatat dan diterima persaksiannya oleh pemerintah. Jelas ya? Ya. Yang lainnya tidak lihat, tapi dalam hukum orang yang melihat. Dalam hukum orang yang melihat. Karena itu Nabi menetapkan puasa Ramadan, meskipun yang melihat hilal cuma siapa? Abdullah bin U, Umar. Nabi menetapkan puasa Ramadan, meskipun yang melihat seorang badu, badui. Jelas ya? ya jadi maksudnya faman syahida minkum eh man syahidahu bi ru'yati ainihi wa man fi hukmihim. Dan siapa yang dalam hukum mereka mereka dan hukum mereka ini yang dengan apa? Wilayah yang berdeka berdekatan, ya. Dunal ba'id fil asahi. Tidak yang jauh menurut pendapat yang paling kuat. Artinya ada khilaf juga dalam madhab syafi'i yaitu ada yang mengatakan tadi ya bahwa satu mat matla ya bahwa yang jauh pun ikut dan lain sebagainya dari pendapat tetapi ini seperti disebutkan tadi bahwa pendapat yang lemah, pendapat yang lemah. Nah, tentunya permasalahannya sekarang apa ukuran kriteria batasan jauh de dekat? Apakah jauh di mata dekat di hati? Ya. Maka kata Syekh wal ba'idu musafatul qasri Wakila باختلاف masali' Nah ternyata ada dua pendapat dalam madhab Imam Ash-Syafi'i. Bahwa yang jauh itu ya menurut sebagian ulama syafi'iyah adalah musafatul qasar. Jarak kasar dalam safar. Berapa jaraknya? 80 kurang lebih 83 km kilometer sekarang 95 km. Ada perbedaan pendapat di antara para ulama berapa jarak meternya, ya. Ya, maka satu pendapat dari madhab syafi'i mengatakan ukuran jauh dekatnya diukur dengan jarak safar. Dalam jarak safar maka itu berarti berlaku orang yang dalam kawasan ya sebelum jarak safar berpuasa bersama yang melihat meskipun satu yang melihat di situ. Ya. Tapi kalau sudah lewat jarak safar maka mereka lain lagi hukumnya. Jelas ya? Nah, ini satu pendapat dari madhab Imam Ash-Syafi'i dan ini pendapat yang disebutkan oleh Imam Al-Mawardi dalam Al-Hawi Al-Kabir yang merupakan syarah terhadap kitab Mukhtasar Al-Muzani. Pendapat yang dilihat oleh Imam Ar-Rafi'i dalam kitabnya Al-Muharrar yang merupakan asal dari kitab Minhajut Talibin. Ini ringkasan dari kitab Al-Muharrar ya. Dan merupakan pendapat yang dipilih oleh Imam An-Nawawi sendiri dalam kitab beliau Syarah Sahih Muslim. Syarah Sahih Muslim. Pendapat yang pertama. Ya, bahwa batasan jauhnya diukur dengan jarak sa safa dan ini sangat pendek. Ya, sangat pendek, hanya 80 90 km kilometer. Wakila dan kata kila itu berarti hikayatu qaulin dhaif. Menceritakan, menukilkan pendapat yang lemah dalam madhab. Kila bi ikhtilafil matali'. Dikatakan Ukuran jauhnya adalah dengan perbedaan matla. Perbedaan matla. Ini madhab yang pendapat yang kedua dalam madhab Imam Ash-Syafi'i. Ya. Pendapat yang pertama mengatakan batasan yang tepat adalah jarak safar. Kenapa? Karena kalau kita pakai ukuran matla berarti kita butuh kepada perhitungan hi, hisab. Ya, butuh ah, ahli astrono, astronomi untuk mengetahui ini matlaknya sama atau tidak. Paham ya? Ya. Dan ini kan, menurut ulama yang tadi ya, Rafi'i, Al-Mawardi dan yang lainnya adalah perkara yang tidak dipakai dalam syariat. Kita dilarang dengan menggunakan hitungan hi, hisab. Jelas ya? Taib. Karena itu mereka memilih pendapat yang pertama. Pendapat yang lemah dalam madhab syafi'i melihat bahwa batasannya adalah dengan ikhtilaful mata matali. Lalu berkata Imam An-Nawawi. Kultu. Aku berpendapat. Hada asah. Apa yang dinukilkan oleh ulama syafi'iyah yang lain. Bahwa itu pendapat yang lemah. Justru kemudian dalam kitab Minhaju At-Talibin. Demikian pula dalam kitab Radhatul Talibin. Buku yang satunya lagi milik Imam Nawawi. belum mengatakan justru ini pendapat yang paling sahih. Pendapat yang paling sahih. Jauh jaraknya ditentukan dengan berbeda atau satunya mat matlah. Ya, berbeda atau satunya mat matla ya dan ini pendapat yang paling kuat ya kata Imam An Nawawi wallahu a'lam hanyalah Allah yang maha tahu ya dan disebutkan oleh Al Hafidh Al Iraqi ya bahwa apa yang disebutkan oleh Imam An Nawawi dalam kitabnya Minhajut Talibin ini adalah pendapat yang ditetapkan oleh ulama Syafi'iyah ya dari jumhurul Iraqiyin Wasaidalani dari jumhur ulama Irak. Karena ulama Syafi'iyah itu terbagi dua. Disebut ulama Irakiyin dari Irak ya dan ulama Khurasaniyin. Itu dalam cabang mazhab Imam Asya Asy-Syafi'i. Mazhab Irakiyin dan mazhab Khurasaniyin. Yang melihat jarak safar Khurasaniyun. Sedangkan kebanyakan ulama Irakiyun itu mengatakan bahwa yang dipakai adalah perbedaan mat matla dan ini yang dipilih oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala ya. Baik. Dan yang kuat dari pendapat para ulama tentu saja adalah perbedaan matla, bukan jarak safar. Ya. Dan kalau kita ingin tahu berapa sih ukuran matla itu Ustaz? Ya kan? Ya. Saya nukilkan di sini perkataan dari Syekh Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam dalam kitabnya Taisir Alam Syarah Umdatul Ahkam di mana beliau mengatakan bahwa perbedaan matla ini yang menjadikan sebab apakah sebuah negeri berpuasa atau tidak, ya kan? Ikut ru'yahnya negeri yang lain atau tidak, jika dia satu matla ikut, jika berbeda tidak tidak ikut, beliau mengatakan dia merupakan pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ya, Kemudian beliau mengatakan bahwa disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Marakishi salah seorang ulama ahli hilal dari ya, Maroko. Ya, dalam kitabnya Adabuz Zalal fi Mabahiti Ru'yatil Hilal, ia mengatakan bahwa jika jarak antara satu tempat dengan tempat yang lainnya kurang dari 2226 km. Saya ulangi, jika jarak antara satu tempat dengan tempat yang lainnya kurang dari 2226 km satu matla. Satu matla. Jika lebih dari itu maka dia berbeda matla. Ya. Berapa jarak Indonesia dari ujung Papua ke Sabang? Ada yang pernah ukur, Pak? Ya? 6 ribu pak berapa ya ya lebih lebih dan kurangnya mau dimaafkan dimaafkan pak kalau kurang sedikit nggak apa-apa lah ya mungkin ada yang tahu ya berapa ukurannya ya jadi 2226 km itu jarak yang menunjukkan bahwa telah terjadi perbedaan matla telah terjadi perbedaan matla maka berlakulah ketentuan tersebut seperti yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Malakishi, salah seorang ulama dari Maroko yang dinukilkan oleh Syekh Abdullah bin Abdul Rahman Ali Basam. Dan Syekh Abdullah bin Abdul Rahman Ali Basam salah seorang dari anggota Mujamma Fikih Al-Islami, Dewan Fikih sedunia, ya. Rahimahullah taala. Jadi eh, itu ukurannya. Jadi yang benar dalam masalah ini sekali lagi adalah ikhtilaful mata matali, ya. Dan perbeda dan tidak ada keraguan bahwa Indonesia dengan Saudi beda mat, matla. Indonesia dengan Singapura satu mat, satu matla. Indonesia dengan Papua Nugini satu mat, matla. Indonesia dengan Australia beda matla. Ya, baik. Jadi itu perkara yang perlu kita ingatkan di sini. Uh, kita selesaikan sedikit lagi kata Imam An Nawawi. Wa idha lam nujib alal baladi al akhara fasafara ilahi. Jika kita tidak mewajibkan negeri yang lain karena perbedaan mat matla tadi, tidak wajibkan mereka berpuasa. Ya. Fasafara ilaihi min baladil ru'yah. Maka seseorang pergi ke negeri tersebut dari tempat terlihatnya ru'yah. Jelas ya? Ya. Kita dari tempat ini misalnya yang dilihat ru'yah di sini. Tempat ini keluar dari matlak kita sehingga berbeda ru ru'yah. Kita melihat di sini lalu kita bersafar, bepergian menuju tempat yang tidak wajib berpuasa bersama ki, bersama kita. Ya. Maka bagaimana kita harus berlaku, berbuat? Apakah kita mengikuti standar tempat asal kita atau mengikuti ya ketentuan puasa di tempat tujuan kita sekarang ini? Jelas ya? Ya. Maka kata Imam An-Nawawi, "Fal asahu annahu yuwafiquhum fi shaumi akhiran." Maka yang benar adalah berarti ada dua, ada dua pendapat. Ya. Yang benar adalah ia menyesuaikan diri ya dengan tempat tujuannya ya yang ia berpuasa padanya akhiran meskipun lebih terakhir puasanya paham ya ya dari dia ya maka dia ikuti tempat tersebut ya baik waman safara dan barang siapa yang bepergian minal baladil akhar dari negeri yang lain ila baladil ru'ya ke tempat yang terlihat hi, hilal sekarang kebalikannya saya dari tempat yang lain ya yang berbeda matla dengan tempat yang akan saya tuju di sini terlihat hilal maka mereka berpuasa di sini belum maka saya berangkat kemudian ya tentunya Terlihat ini di sini belakangan ru'yahnya, saya puasa ikut tempat ini, namun saya karena tugas harus pergi ke tempat yang lebih dulu puasanya. Ya? Jelas ya? Yang lebih dulu puasanya, ya. Maka kemudian kata Syekh, "Wa man safara minal baladil akhar." Siapa yang berpergian dari negeri yang lain ila baladir ru'ya ke negeri yang terlihat hilal di tempat tersebut, ayyada ma'ahum wa qada yauma maka dia ikut berhari raya bersama negeri ini. Yang ingat, karena puasanya lebih cepat, berarti hari rayanya juga lebih apa? Lebih cepat kan gitu ya? Iya. Maka kata Imam Nawawi, dia ikut dengan lebaran negeri tersebut wa qadha yauman dan dia wajib mengganti satu hari yang ku yang kurang. Tentunya jika 28 hari saja. Dia puasa di sini sehari lebih terlambat, ya kan? ternyata di sini hari ke-29 sudah buk, sudah lebaran. Ya kan? Artinya puasanya cuma 29 saja. 30 tidak ada lagi puasa, sudah lebaran di sini. Yang kalau hitungannya berarti saya baru 28 dong di sini. Kan gitu ya? Nah, 28 bukan hari puasa. Sebulan adalah 29 atau 30 30 kata Imam nawawi tetap saya berlebaran dengan tempat sekarang saya berada. Tetapi karena kurang puasa saya, cuman 28 hari tadi karena mulainya ikut negeri ini ya maka saya harus menambah satu hari jelas ya baik waman asbaha muayyidan dan barang siapa barang siapa yang dia pagi hari telah memasuki hari raya misalnya ya misalnya tadi yang ini berangkat dari ru'yah yang lebih dahulu ya berangkat dari ru'yah yang lebih dahulu ke negeri yang ini dia di sini berlebaran. Sudah melihat hilal Syawal, asbaha muayyidan. Fasarat. Lalu ia berjalan, mungkin naik perahu gitu ya. Naik perahu ya di sekitar pantai uh, di, di laut Aru misalnya, ya, di laut Aru. Kemudian apa? Sarat safinatu ila baladin ba'idah. Ternyata perahunya ya, terbawa angin, terbawa arus ke negeri yang jauh ya ternyata sampai ke Amerika misalnya ya jadilah dia Columbus yang kesiangan kan gitu ya ya ternyata terbawa ke negeri yang jauh ya wa ahlu hasyamun ternyata di tempat itu orang-orang masih pada pua, puasa padahal dia ingat sudah lebaran kan tadi sudah lebaran dia ini cuma jalan-jalan mungkin ayo ayo ajak keluarga gitu ya mancing ya di pulau apa seribu misalnya gitu ya Ternyata tuh sampai ke India. Loh, kok nyasar ya? Maka di sana orang masih puasa gitu. Apa yang harus dilakukan? Kata beliau, "Fal asahu annahu yumsik baqiyata yaumi." baqiyata yaumi. Yang benar dari pendapat para ulama bahwa dia tetap menahan. Tidak ber, tidak jadi lebaran, batal dia lebarannya, batal. Kenapa? Mengikuti negara atau negeri yang sedang berpuasa berpuasa. Subhanallah. Ya, ini perkataan Imam An Nawawi. Dan apa yang beliau sebutkan ini merupakan pendapat dari Imam Ar Rafi'i. Berarti perkara yang disepakati oleh Syekhan, dua syekh dari madhab Syafi'i, yaitu Imam Ar Rafi'i dan Imam An, An Nawawi. Ya, Adapun dan juga disebutkan oleh beliau dan Rasulullah Talibin. Adapun pendapat Abu Muhammad yaitu Imamul Haramain dan yang diikuti oleh Imam Al-Ghazali belum mengatakan dia harus berbuka karena dia, sudah lebaran dia ikut negara asalnya nah ini pendapat Al-Ghazali dan Imamul Hara Haramain tetapi ini pendapat yang lemah pendapat yang kuat adalah dia mengikuti negeri tersebut meskipun pada asalnya dia sudah berleba berlebaran jelas ya nah, dan ini didukung oleh dalil yang datang dalam hadis ini dalam masalah ini itu hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anha anhu bahwa Rasulullah bersabda, "Saumukum yauma yusumun nas, fitrukum yauma yuftirun nas, duhaakum yauma yudhahhin nas." Puasa kalian ketika orang berpuasa, berbuka kalian ketika orang berbuka dan menyembelih kalian ketika orang menyem, menyembelih. Jadi kita mengikuti keadaan setempat. Pada pertemuan kemarin telah kita sebutkan bagaimana sebahagian dari delegasi diplomatik kerajaan Saudi menanyakan perkara tersebut kepada Syekh Ibn Thaymin. Bagaimana jika mereka ternyata ya mendapatkan di India ketika itu ya sembilan arafahnya, sembilan Zulhijjahnya ternyata bertepatan dengan lebaran di Saudi, bukan lagi wukuf. Sembilan Zulhijjah di India bertepatan dengan sepuluh Zulhijjah Di Saudi sudah haji orang. Ya kan? Lebaran, sudah lebaran gitu. Ya. Maka apakah mereka berpuasa Arafah mengikuti negeri atau ikut Saudi sudah berlebaran? Maka fatwa Syekh Ibnu Utsaimin ikuti negeri tempat kalian berada. Tidak menampakkan penyelisihan dengan mereka dan Nabi memerintahkan untuk berpuasa bersama orang orang Jadi tidak lihat kepada paspornya. Paspornya Belanda atau Amerika. Tidak. Tapi bahwa di mana sekarang dia berada dan dia berla memberlakukan keadaan seperti ketentuan di tempat dia ber berada. Subhanallah ya. Baik, sampai di sini dulu mungkin pembahasan kita. Ada pertanyaan dari jamaah? Besok insya Allah kita bahas tentang masalah niat. Tentang dalam hal puasa ini. Masalah yang juga sangat penting dalam masalah ibadah puasa karena inti dari puasa adalah ni niat. Ya, insya Allah taala. Ada pertanyaan dari jamaah? Silakan Pak. Ya. Ya. Iya, ya eh, iya, ya. Ya. Nah, ya, barakallahu fikum. Pertanyaan sangat bagus sekali. Dan inilah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Utsaimin dalam kitabnya Syarhul Mumti. Beliau menyebutkan tiga pendapat di antara para ulama. Yang itu adalah pendapat yang disebutkan oleh para ulama terdahulu dalam masalah hilal. Yang pertama tadi satu matla seluruh dunia. Yang kedua yang paling kuat dari pendapat para ulama <coughs> yaitu perbedaan matlak. Dan kaum ulama mengasirin Syekh Saleh Fauzan seperti itu, ya. Perbedaan matlak. Demikian juga Lajnah Daimah. Kemudian yang ketiga yaitu mengikuti penguasa, pemimpin umum di satu negara negara. Ya, berdasarkan hadis tadi, saumukum yauma yasumun nas. Yang disebutkan dari perkataan Muhammad Hayat As-Sin di dalam syarah Sunan Ibnu Majah yang dia mengatakan bahwa hadis ini menunjukkan bahwa berpuasa bersama kebanyakan manusia wa imamihim dan pemimpin atau penguasa tertinggi di wilayah tersebut. Berkata Imam Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dan Syarmuti, ya, wal amalul yaum ala hadza. Dan amal yang dipraktekkan sekarang ini adalah pendapat yang ketiga ini. Artinya meskipun dilihat pendapat perbedaan matlak sebagai kadar ukuran yang yang baku, ya. Tapi ternyata ketika satu kawasan yang berbeda matla di bawah satu pemerintahan, maka kita mengikuti ketetapan pemerintah tersebut. Dan inilah amal yang diamalkan sekarang ini. Bahkan saya Syekh Albani yang melihat satu matla untuk seluruh dunia. Jika terlihat hilal di San Francisco, ya, maka orang di Maroko juga puasa. Pokoknya satu dunia. Ya, Bukan hanya Saudi matlanya bukan. Tapi satu dunia. Kapan terlihat berlaku secara secara umum. Beliau pun mengatakan, ya. Tetapi sekarang setiap negara masing-masing beramal dengan ketentuan matlak mereka. Maka beliau mengatakan, fa'ana ara. Maka kalau begitu aku berpendapat bahwa ala kulli ahli baladin bagi wajib bagi setiap penduduk negeri sumama ya baladihim untuk mereka berpuasa bersama negeri mereka. Artinya penguasanya. Meskipun beliau asalnya melihat satu mat satu mat lah. tapi beliau perintahkan sekarang wajibnya adalah berpuasa bersama penguasa. Kenapa? Karena ini lebih jauh dari timbulnya perselisih pelisihan antara satu warga negara negara yang sama. Itu lebih aman, lebih bagus. Kalau tidak mungkin bersatu seluruh dunia, minimal satu negara bersatulah gitu maksudnya. Paham ya? Itu maksud dari Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Jadi kalau begitu seperti kata Imam Syekh Muhammad Syarif Utsaimin, wal amalu al hada al yaum. Bahwa yang sekarang dipraktekkan dan lebih mudah karena memang sesungguhnya penetapan puasa atau lebaran atau Idul Adha harus di tangan pengua, penguasa adalah berlebaran, berpuasa, berhari raya bersama pengua, penguasa. Dan ini diukirkan oleh para ulama yang menyebutkan akidah ahlus sunnah wal jamaah. Pokok-pokok akidah ahlus sunnah wal jamaah. Ya, bahwa mereka hum yusalluna khalfa kulli barrin wa fajir. Mereka salat di belakang penguasa, baik yang soleh maupun yang yang lalim. Selama dia seorang mus, muslim dan mereka berhari raya bersama mereka. Berhari raya bersama mereka. Ya allahu alamu bisawab. Nabi kita tapi kita jangan menuduh yang tidak ikut pemerintah pasti khawarij. Nah, itu masalah lain. Ya, itu masalah lain. Ini masalah yang telah diperselisihkan oleh para ulama terdahulu tentang beda matla atau satu mat matla. Ya, ini masalah fikih, masalah fikih. Tetapi karena dekatnya masalah ini kepada perkara-perkara yang berkaitan dengan kesatuan dengan penguasa, maka para ulama menyebutkan itu pula dalam pembahasan tentang aki, aqidah Allahu alamu bissawab. Gitu pak. Ya. <coughs> Assalamualaikum hadir ya tertarik oh ya ya baik pak insyaallah kita akan coba untuk carikan dalil tersebut ya kemudian nanti dituliskan ya sebetulnya banyak banyak juga dalil-dalil yang lain tentang keutamaan majelis ilmu Nabi datang ke sebuah tempat mendapatkan sahabatnya ada yang berkumpul ya eh, apa eh, eh, apa berzikir kepada Allah, ada yang berkumpul mendengar muzakaratul ilm, menyebutkan ilmu. Maka beliau menguji orang-orang yang berzikir kepada Allah, namun beliau ikut bersama orang-orang yang ber, apa? muzakaratul ilm, yang saling membahas ilmu. Ya, menunjukkan kepada kita keutamaan pembahasan il, ilmu apalagi perkara agama yang penting bagi kita. Allahu a'lam Tetapi bagaimanapun pertemuan kita ini sifatnya adalah ya non formal ya Artinya siapa yang hadir silahkan, yang ingin lebih tahu tentang agamanya silahkan, yang ada kesibukan tidak ada masalah. Namun kita bagus untuk mengajak saudara-saudara kita untuk hadir bersama kita, mungkin lewat dakwah fardiyah, ya itu jauh lebih baik misalnya daripada kita mem memasang bodyguard di depan yang sholat subuh nggak boleh keluar sampai selesai taklim misalnya. Ya. <laughs> Tentunya bukan itu maksud bapak tapi ya, tapi maksud saya bahwa insya Allah jika kita terus mengajak ya saling mengajak di antara kita saling mengingatkan, perlahan-lahan majelis juga akan ramai ya. Karena ini perkataan yang penting tentu saja dengan kehidupan kita bukan hanya di dunia tapi juga kehidupan dia di akhirat kelak ya. Baik, wallahu alam bisawab. Cuma kita ingatkan bahwa majelis kita ini tadi non formal alias khutbah gairu rawatib atau ceramah yang bukan sifatnya keharusan. Paham ya? Dan tadi malam sempat ada yang uh, kemarin malam sempat ada dari jamaah kita yang tidak menerima adanya ceramah tarawih. Adanya ceramah tarawih ya. Dengan mengatakan bahwa itu bid'ah. Ya memang ada pendapat sebagian dari ulama kita yang mengatakan ceramah tarawih yang dilazimi terus-menerus itu bid'ah. Namun perlu kita ketahui bahwa ini masalah yang juga perlu pembahasan lebih lanjut. Karena para ulama membagi yang namanya khutbah atau ceramah itu menjadi tiga bagian. Yang pertama khutbah rotibah, ceramah yang rutin dan terus menerus. Kapan itu? Khutbah Jum, Jumat. Ya, khutbah Idul Adha Idul Fitr, khutbah hari raya. Itu yang pertama, khutbah rotibah. Yang kedua, khutbah gairu rotibah, ceramah yang tidak sifatnya ya kelaziman, seperti Nabi kadang setelah sholat wajib tiba-tiba menghadap ke sahabatnya lalu berkhutbah, ya kan? Ya. Ada kesalahan yang terjadi, beliau naik ke atas mimbar berkhutbah. Ma balu aqwamun yaquluna kada? Mengapa kau orang bilang-bilang seperti ini? Itu khutbah apa? Gairu ratibah. Ya, sifatnya insidental, temporer, ya. Karena ada yang ingin disampaikan, memanfaatkan orang berkumpul. Nabi kadang berkhutbah di depan kubur. Sementara kubur digali beliau berkhutbah. Menceritakan bagaimana ruhnya orang yang soleh diangkat. Bagaimana ruhnya orang yang munafik. Dan sebagainya. Kan? Maka ini disebut dengan khutbah gairu ra, ratiba. Yang ketiga, khutbah yang diperselisihkan. Apakah dia ratiba atau gairu ratiba. Contohnya, khutbah solat gerha, gerhana. Dalam mandat Imam Syafi'i, khutbah solat gerhana itu rotibah. Karena itu dua kali khutbah. Kalau dalam madhab Imam Asyafi. Namun jumhur melihat bahwa dia gairu rotibah. Artinya Nabi betul ada hadisnya. Nabi ketika gerhana berkhutbah. Tapi dia berkhutbah karena insidentil. Yaitu pas dengan kematian cucu uh, anaknya Ibrahim. Maka beliau khawatir orang menghubung-hubungkan. Wah ini berarti orang hebat yang meninggal nih. ya Atau orang hebat yang lahir kalau pas gerhana. Maka beliau berkhutbah insidentil. Sehingga pendapat yang paling kuat dari pendapat para ulama, madhab jumhur, khutbah, sholat gerhana adalah khutbah gairu ratibah. Tapi yang jelas termasuk kategori khutbah yang diperseli sesikan. Jadi ada tiga, pendapat, tiga perkara. Khutbah yang rutin, khutbah Jumat, khutbah hari raya. Khutbah yang temporer, ini tidak ada bid'ah dalamnya. Kapan dibutuhkan disampaikan. Ya? Dan yang ketiga khutbah yang diperselisihkan. Seperti khutbah gerhana dan yang benar dia bukan rotibah khutbah atau ceramah tarawih masuk yang mana pak masuk yang mana pak dalam hal ini yang kedua gairu rotibah gairu rotibah sehingga tidak bisa dikatakan bahwa dia adalah perkara bid'ah tidak bisa ya pas orang berkumpul kita berikan nasihat boleh saja ya kalaupun penceramahnya tidak hadir ya libur hari ini sholat tarawih saja selesai tidak ada masalah ya kalau di pondok kami di Goa kita memang bagi sehari ceramah, sehari tidak. Dan kadang sehari khusus untuk soal jawab saja. Ada kotak ditaruh di masjid, khususnya pada waktu itikaf. Siapa yang punya pertanyaan ditulis di situ. Dikumpul, nanti dalam acara e, setelah isya kadang atau kadang terawih dulu baru ceramah ya supaya menunjukkan bahwa itu memang bukan rotibah dia temporer saja, memanfaatkan berkumpulnya kaum muslimin. Siapa yang setelah tarawih mau pulang silahkan. Mau duduk sejenak saling ingat mengingatkan, mari. Nah, maka kita biasanya buka forum soal jawab, pertanyaan yang dititipkan tadi itu dicari jawabannya dulu, baru disampaikan dalam majelis. Karena kita bukan kamus yang berjalan gitu ya. Jadi butuh soalnya dulu, dicari dulu jawabannya, cari kunci-kunci soalnya, baru disampaikan kepada jamaah. Ya begitu. Ini untuk menunjukkan bahwa memang dia khutbah yang gairu tiba Ceramah tarawih itu bukan ceramah tar ceramah yang rutin seperti khutbah Jumat atau khutbah hari raya. Sehingga tidak bisa dikatakan bid'ah. Keliru kalau ada yang mengatakan itu bid'ah. Bid'ah kalau dilazimi dipandang sebagai bentuk rotibah tadi. Paham ya? Adapun dalam praktek kita di Indonesia dia kira rotibah insyaallah. Ya. Jangan juga kita bahwa kalau gitu kita ikuti Islam Nusantara dong, ya. Karena itu kan cuma ada di Indonesia saja, ya. Nah, sekali lagi bahwa ini kita bicara tentang hukumnya secara fi, fikih, tasawurnya, gambaran sendiri bagaimana. Jadi yang benar, insya Allah ceramah tarawih ini tidak termasuk dari perkara bid, beda. Tujuannya untuk saling ingat mengingatkan, memanfaatkan berkumpulnya kaum muslimin ya. Dan boleh kita kerjakan setelah sholat isya atau se setelah sholat taraweh ya. Mau ceramah langsung atau ngaji kitab atau soal jawab, tidak ada masalah. Ya kan? Tidak ada masalah. Saya kira demikian supaya menjadi perhatian kita agar kita tetap bersatu apalagi di bulan Ramadan yang penuh berkah ini untuk menjaga agar tidak terjadi adanya gesekan-gesekan, adanya berjauhnya hati di antara di antara kita kita yakin bahwa semuanya menginginkan keba kebaikan tentu saja. Mari kita bersabar atas apa yang ada dan kita saling menguatkan, saling membantu, saling memberikan nasihat di antara kita dengan penuh kasih sayang dan kecintaan. Saya kira demikian. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup sampai di sini. Mohon maaf atas apa yang panjang dari pembahasan yang benar dari Allah Subhanahu wa taala yang sadar dan dari syaitan Allah dan semua berlepas diri subhanakallah wa bihamdik syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam warahmatullahi wabarakatuh